Saya ingat makna sifat secara bahasa. Sifatul huruf. طيب مقام بالشيء من المعاني حسية كان أم معنوية suatu makna yang ada pada yang lain baik terlihat atau tidak terlihat baik hisi ataupun maknawi makna tersebut setelah kita lalui jenis-jenisnya. Adapun secara istilah sifat kefiah atau tata cara yang terjadi ketika ketika mengucapkan huruf tatkala huruf-huruf tersebut sampai pada makhrajnya. Kemudian sifat huruf terbagi menjadi berapa? Sifat huruf terbagi menjadi dua apa saja? صفات حروف ذاتية أصلية لازمة dan sifat huruf aradiyah apa bedanya sifat dhatiyah dengan sifat aradiyah sifat dhatiyah yaitu sifat yang senantiasa menyertai huruf tidak terlepas darinya ya. sifat yang mulazimah lil huruf la tanfaku anhu tidak terpisah darinya senantiasa menyertai mengiringi kapanpun dalam kondisi apapun itu sifat dhatiyah asliyah lazimah Adapun sifat aradiyah atau aridah Sifat yang menyertai suatu huruf dalam suatu waktu saja. Ya. Sifat yang menyertai suatu huruf dalam suatu waktu, tidak dalam suatu, dalam semua kondisi. Itu mudahnya. Ya. Karena dia aradiyah atau aridah muncul tatkala ada sebab. Kemudian ma faidatu min ma'rifati sifatil huruf? wa faidahnya ketika kita mengenal sifat-sifat huruf? Ada berapa faidah yang telah kita sebutkan? Ada tiga. Ya. Yang pertama, Taib. Untuk membedakan suatu huruf dari huruf yang lain yang huruf-huruf tersebut keluar dari satu makhraj. Sehingga terbedakan dengan sifat. Yang kedua, Baik. Untuk mengetahui mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Yang dengannya akan berlaku idgham karena secara umum bahwasanya huruf yang lemah ini diidghamkan kepada huruf yang kuat kecuali beberapa saja yang keluar dari keumuman ini yang ketiga untuk memperbagus pengucapan huruf ya, tahsin Tarafudil huruf jadi ya, untuk memperbaiki pengucapan huruf. Kemudian pula yang telah kita bahas bahwasanya sifat lazimah, zatiyah asliyah terbagi menjadi berapa? Hmm? Sifat zatiyah terbagi menjadi dua. Apa saja? Pertama, laha did sifat yang memiliki lawan dan yang kedua laisa laha diddun tidak memiliki lawan sifat dzatiyah yang memiliki lawan ada berapa ada sebelas ya ada sebelas. yang pertama jahar lawannya hams yang kedua, syiddah lawannya rakhawah. Di antara itu disebut bainiyah atau tawassul. Yang ketiga, isti'ala lawannya istifal. Dan yang keempat, itbaq lawannya infitah. Yang kelima ismat lawannya lawannya apa? Idlaq. Itu sebelas. Kemudian sifat zatiyah yang tidak memiliki lawan ada berapa? Ada delapan. Apa saja? Sofir, kolkolah, lin انحراف takrir tafashi, استطالة gunnah itu delapan yang tidak memiliki lawan santum walau kuntum tanzurun <laughs> meskipun lihat bagusnya dihafal kemudian kita masuk pada rinciannya dari sifat dhatiyah laha diddun yang memiliki lawan Yang pertama yaitu alhamsu alhamsu secara bahasa maknanya adalah al-khafa samar ya. lirih itu khafa samar atau lirih hams apa dalilnya ya hams secara bahasa bermakna khafa samar atau diri pada dirinya. Ustaz, tasma'u illa hamsan wa khashatil ar rahmani fala tasma'u illa hamsan semua suara dikala itu tunduk di hadapan Ar-Rahman fala tasma'u illa hamsan tidaklah kamu dengar kecuali hams ya, suara lirih saja bisik-bisik saja Demikian pula kata Bani Tamim jika mereka berdalil bahwasanya amsa itu i'robnya dengan i'rob isim layan sarif kata mereka laqad ra'aitu ajaban mudh amsa ajaizan mithla sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wa la laqina dahra illa ta'sa syahidin yakulna ma fi rahlihinna hamsa mereka makan di rumah mereka hamsa dengan sembunyi-sembunyi ya. secara bahasa khafa samar tersembunyi lirih pelan secara istilah maknanya itu bahwa ibaratun an khafa'i taswiti bil harfi li dha'fihi بسبب جريان النفس بسبب جريان النفس معه حالة النطق به Hamas secara istilah tajwid maknanya itu ibaratun sebagai ungkapan tentang khofa taswiti samarnya suara bil harfi dalam mengucapkan huruf tersebut ya, lirihnya lirih atau samarnya suara ketika mengucapkan huruf tersebut li da'fihi karena lemahnya terhadap sandaran makrojnya. Itu karena lemahnya terhadap sandaran makrojnya. Dan hal itu natijatan infitahi natijata infitahil wataraini sotiyaini dikarenakan terbukanya ya, dua pita suara ya, karena terbukanya dua pita suara di pita suara kita terbuka sehingga menyebabkan mengalirnya nafas ini bisa babi jaroyani nafasi ma'ahu halatan nutqi bihi sandaran kepada makhraj lemah kemudian disebabkan karena aliran nafas bersamaan dengan huruf tersebut halatan nutqi bihi ketika mengucapkannya tadi natijata infidahil wataraini as-sautaini ya, as-sautiyaini dikarenakan terbukanya dua pita suara terbuka eh, dua pita suara tersebut itu hamas ya. di pengucapan suatu huruf ya, gambar eh, ringkasannya diiringi dengan aliran nafas ya, karena terbukanya dua pita suara sudah sering kita lalui teorinya itu dengan kita letakkan telapak tangan di depan mulut ya, untuk menguji adanya suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf itu wa hurufuhu asyaratun yajma'uha qawluka dan huruf-hurufnya ada sepuluh yang terkumpulkan dalam ucapanmu sakata fahathahu syakhsun boleh ya. yang penting 10 ya, eh, ada juga yang membalik fahathahu syakhsun sakat Tanya. boleh boleh saja ya. Eh. ini 10 huruf terkumpulkan dalam kata ini sakata fahathahu syakhsun atau fahathahu syakhsun sakat. Maka sepuluh huruf ini pengucapannya disertai dengan suara suara lirih tadi. Ya, dengan aliran nafas. Karena pita suaranya terbuka dan sandaran terhadap makhrajnya lemah. Ya. Sandaran terhadap makhrajnya lemah. Tanya. Sehingga tadi teorinya letakkan ya telapak tangan tidak usah lilin ya panasan ya, cukup ini saja ya. kalau lilin kan panas kalau lilin dinyalakan ketika ada nafas dia pasti goyang apinya ya. tapi jangan panas kalau lilin itu digunakan untuk orang karate biasanya ya. kalau ingin mengetahui pukulannya keras atau tidak Dinyala lilin. Ya. kalau padam berarti sudah keras. Ya, dari jarak yang puluh senti atau 20 senti ketika dia mukul lilinnya ini padam berarti menunjukkan sudah keras pukulannya. Tapi kalau untuk mengetes hamas jangan. Ya, karena nggak mungkin 50 cm atau 20 cm. Pasti harus dekat di sini. Ya. Untuk kita mengetahui goyang tidaknya si api itu. Tapi cukup tadi dengan telapak tangan saya akan terasa ya. dan hamas ini akan semakin kuat aliran nafas ini akan semakin besar ya kuat di sini semakin besar itu ketika disukun ya. ketika huruf-huruf yang sepuluh ini disukun maka hamasnya ini semakin nampak ya semakin kuat semakin besar Hanya saja karena dia adalah sifat dzatiyah la tanfaku anhu. Ya, karena Hamas adalah sifat ya, mengiringi huruf tersebut maka dia tidak pernah terlepas. Pasti dalam kondisi berharokat pun ya dia diiringi aliran nafas. Jadi fa fa ya antum letakkan ini pasti ada nafas yang nabrak yang keluar ya ke telapak tangan ke telapak tangan kita fa dan ha ya. dan kemudian pula tha seluruh dari 10 huruf ini untuk praktekkan dengan diletakkan ya telapak tangan di depan mulut pasti ada suara yang keluar itu cirinya ciri untuk mengetesnya memudahkannya sehingga kalau telapak tangan yang diletakkan tidak ada suara yang mengalir tidak ada udara yang keluar itu menunjukkan belum tepat seperti pak pak ngomongnya pak pak sampai kapan nggak bakalan keluar kalau kita pak pak terus pak pak pak tapi kalau fa fa fa ya. sesuai dengan makrajnya ya dan tadi diiringi teori sifat ini dialirkan nafasnya akan tepat. Ka juga ka ka ka. Ya. Terus ketika kita alirkan nafas ka ka. Ya. Dan pula ta ta ta Yang bakal keluar. Ketika kita berikan aliran nafas ta ya ta dia akan terasa. Ya dan semakin besar tadi ketika di sukun at ya, ak eh, kemudian as semakin besar ketika di sukun semakin jelas aliran nafasnya jadi paham ikhwan ya. jadi ke sepuluh huruf ini pengucapannya disertai dengan aliran nafas tadi cara ngetesnya masing-masing letakkan latih ya. jadi mulai sa s, ya, keluarnya ya. selain dia nanti akan tersifat dengan sifat yang lain minimal kita tadi s, diiringi nafas demikian ya, pula ka ta dan juga fa ha sa ha kemudian sh, sha shin ya, kho dan juga sod ke sepuluh huruf selain ini tidak diiringi aliran nafas butuh sering dilatih ya dari huruf-huruf ini terutama kaf ta dengan ha ya. dan sedikit lisan tadi fa ya. fa karena sebagian terutama di Sunda itu dibaca dengan pa ya. sehingga tidak menghasilkan hamas ya. kan pula ha ya ketika kita tidak menyengaja untuk menyertakan nafas, maka dia tanpa nafas. Ha, hi, u, pokoknya. Tapi sertakan ha, hi, hu. Nafas itu disertakan, dikeluarkan. Demikian pula dalam membaca. Terlebih yang sering kita ingatkan itu ketika dalam kondisi kasroh itu lebih sulit ya hayy ya, kondisi kasrah terkadang lebih sulit dalam mengiringkan nafas pada ha bahkan ha ini paling banyak ya, membuang nafas dari huruf hamas yang paling banyak membuang nafas ha Saya pahami 10 huruf yang tersifati dengan hamas yaitu pengucapannya disertai dengan aliran nafas ketika sukun maka lebih tampak lebih jelas, lebih kuat Athani yang kedua al-jahru Jahra secara bahasa bermakna izhar wal i'lan ya. bermakna jelas tampak keras gitu jahar ya. nampak ataupun jelas ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض jangan kalian keraskan ya, suara di hadapan Nabi SAW seperti mengeraskannya sebagian kalian di sebagian yang lain ya pada sebagian yang lain itu mana jahar bermakna jelas atau tampak وهو istilah tajwid yaitu ibaratun an zuhuri taswiti bil harfi liquwwatihi بسبب انحصار الصوت الحاصل من عدم جريان النفس معه حالة النطق به Jahar secara istilah tajwid adalah ungkapan dari zuhuri taswid jelasnya suara jelasnya suara bil harfi dalam mengucapkan huruf jelas suara ketika mengucapkan huruf itu liquwatihi dikarenakan kuatnya sandaran terhadap makhrajinya kuat sandarannya terhadap makhraj juga bisa babin hisari sautil hasiri disebabkan karena inhisori saud tertahannya suara alhasil ini min adam jarayanin nafasi ma'ahu yang terjadi dikarenakan tidak adanya nafas yang mengalir ya. tidak adanya nafas yang mengalir bersama huruf tersebut halatan nutqibihi ketika mengucapkannya dan juga karena inhibas al ini ini dikarenakan tertutupnya dua pita suara pita suaranya tertutup berbeda dengan tadi hamus yang terbuka wa hurufuhu ma'adal mahmusa dan hurufnya selain huruf hamus berarti ada berapa huruf jahar ada berapa 19 kita ketahui tadi dari huruf hams 10. Berarti sisanya semuanya adalah huruf jahriyah. Ya. Huruf jahr yang pengucapannya jelas dikarenakan santaran terhadap makhrajnya kuat ya, sehingga tidak diiringi dengan aliran nafas. Tidak diiringi dengan aliran nafas. Jadi kebalikan dari hamas karena perlawanan. Ya, kalau kita mengetahui tadi definisi hamas, maka jahar adalah kebalikannya. Ya, pengucapan huruf yang tidak diiringi dengan aliran nafas. Iya. Seperti ba, ya, ba. Ya, pengucapannya jelas, dikarenakan kuat sandaran terhadap makrojnya Demikian pula tidak diiringi dengan nafas. Tadi untuk menilainya letakkan telapak tangan di depan ya, ucapkan huruf-huruf yang 19 ini maka tidak akan didapati sentuhan atau pantulan nafas ke telapak tangan ba jadi kalau kita membaca ba ba ya. kalau ba ada ya. jadi kalau ba tidak ada Al-Muhim tadi kalau salah pasti tidak sesuai dengan teori itu. Ya. Demikian pula da, da. Ya. ya, ada. Ketika tidak tepat secara makhraj dan secara teori sifat, maka akan menyelisih. Toja dia jadi ja aj. Ya dihamaskan jim itu yang sering didapati menghamaskan jim dan juga dal yang padahal kedua huruf itu adalah huruf jar tidak diiringi aliran nafas ya. atau ukhruj iya. itu kalau dalam Al-Quran kesalahan iya. dalam menunaikan sifat huruf Iya. Lain halnya kalau dalam kalam biasa. Iya. Ya, Sebagian ada yang mengumpulkan huruf jahr ini dalam kata azuma waznu qari'in di goddi jiddi tolam iya, 19 huruf dikumpulkan dalam kata azuma waznu qari'in di goddi jiddi tarab hafal ya intinya tadi selain fahathahu syakhsun sakat selain itu Antum sebutkan selain itu tapi untuk mempermudah mempercepat Tadi ada yang menghubungkan dengan kalimat azuma waznu qari'in di ghaddi jiddi talab. Ya. Sehingga menjadi 19. Ya. Maksud dilatih. Ya. Kedua jenis sifat ini agar tidak salah dalam pengucapan huruf dan terutama yang sulit dalam hal ini yaitu dal. Dan eh, Jangan sampai pengucapannya diiringi dengan aliran nafas Al Umpamanya oh, al ya. Bagaimana untuk dihilangkan nafasnya Itu dengan terus dilatih melalui telapak tangan ini Wallahu ta'ala alam bisawab subhanallahi hamdika